Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala hadibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Melanjutkan apa yang sudah kita kami sampaikan tentang kesabaran. Untuk sampai kepada kesabaran perlu namanya ilmu. Orang tidak akan bisa sabar secara sesungguhnya kecuali dengan ilmu dan sabar. Bisa jadi nanti sabar ini tadi kami sampaikan sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Kedua sabar di dalam kita menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu. Semuanya perlu ilmu. Untuk bisa beristighfar tabah atas apa yang diberikan oleh Allah, di sini perlu ilmu. Dan ternyata tidak semua yang paham ilmunya bisa bersabar. Dan begitu mudahnya kita membicarai, menceramai orang tentang kesabaran akan tapi di saat dirinya tertimpa belum tentu. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan semoga Allah tidak menimpakan kepada kita musibah. Takut kita semua tidak mampu untuk itu semuanya. Dan semoga kita dimuliakan Allah di dunia dengan segala kebaikan dan di akhirat dengan segala kebaikan. Baik, jika ada seorang hamba yang mendapatkan musibah, bagaimana agar kita bisa menata hati kita? Agar kesabaran itu muncul di hati kita. Musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita mungkin harta yang hilang. Mungkin nyawa yang hilang. Mungkin kesehatan yang hilang. Musibah yang menimpa kepada kita, ketahuilah Agar kita bisa bersabar harus ada ilmunya. Yang pertama, dengan sabar Allah akan melipat gandakan pahala. Dan sudah dijanjikan oleh Allah bahasanya pahalanya orang bersabar terserah mau minta apa. Bukan seperti ibadah yang selama ini disebutkan satu kebaikan mendapatkan sepuluh. Sampai digambarkan tujuh ratus dan seterusnya. Akan tapi kesabaran seorang hamba akan diberi oleh Allah imbalan sesuka hati seorang hamba. Mau apa? Karena memang berat sekali untuk sabar. Nah, sabar dari musibah harus kita pahami bahwa jika ada seorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu dari tiga hal. Salah satu dari tiga hal yang pertama adalah yang pertama bahwa musibah yang ditimbakan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah mencintai hamba tersebut. Dan hamba tersebut mempunyai dosa. Akan tapi hamba tersebut tidak bergegas untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Karena Allah cinta. Allah ingin menghabiskan dosanya dan Allah tidak ingin menghukumnya kelak di akhirat. Maka ini harus kita yakini bahwa jika Allah menimpakan kepada kita satu musibah yang harus kita sadari bahwasanya Musibah itu adalah untuk menghapus dosa kita. Yang pertama, kalau mungkin seorang hamba sudah bersih dosa, tapi siapa kira-kira yang bisa berani berkata bahasanya dirinya bersih dosa? Kalau ada seorang yang bersih dosa, orang yang bersih dosa, anggap saja seorang yang bersih dosa, akan tapi tidak ada orang yang berani mengatakan dirinya bersih dosa. Yang kedua adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah melihat ini hamba yang dicintainya. Dan Allah tidak rela kalau dia punya pangkat seperti itu. Surga, surga bawah enggak. Akan diangkat oleh Allah ke surga yang tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba tersebut, menimpakan kepada hamba tersebut musibah dengan harapan apa? Dengan harap, Allah memberikan musibah kepada hamba tersebut untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba nanti terkaget bahwasanya di surga nanti kenapa aku kok bisa aku didudukkan di tempat ini? Karena musibah yang pernah ditimpakan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga adalah karena Allah ingin memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda di akhirat. Sehingga buat, akan kejutan buat, buat orang tersebut. Ia punya amal tidak banyak di dunia. Tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah ingin meletakkan di surga yang paling tinggi. Maka Allah berikan musibah dan musibah dan musibah. Karena apa? Allah ingin meletakkan di surga yang paling tinggi sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah untuk diangkat diberikan pahala yang banyak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang paham bahwa di saat seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala ternyata semuanya adalah baik-baik. Kalau tidak untuk pengampunan dosa adalah untuk mengangkat derajat. Kalau tidak untuk mengangkat derajat karena untuk timbun atau untuk tabungan pahala yang amat besar sehingga seorang hamba yang di dunia kelihatannya tidak banyak amal tapi ditimpakan kepada musibah-musibah dan musibah ini asalkan bagi ahli iman adalah untuk pahala yang besar di akhirat. Lihat, kalau orang paham makna ini, tidak akan ada orang merasa bingung bisa mendapatkan musibah. Ia akan akan merasakan musibah ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalah akan diuji oleh Allah. Karena yang ingin, yang mau naik kelas harus diuji. Maka diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, diangkat dan diangkat dan diangkat, karena Allah mencintainya. Inilah yang harus kita pahami maka. Jika ada seorang hamba tertimpa musibah, bagaimana agar kita sabar dengan musibah tersebut? Sadari bahwa musibah yang ditimpakan kepada seorang mukmin adalah untuk salah satu dari tiga tersebut di atas. Kemudian yang lainnya bahwa ada cara pandang Tolong kalau kita memandang musibah menimpa orang lain, awas. Jangan memandang mereka dengan pandangan bahwa itu karena banyak dosa. Kalau mandang orang lain katakan bahasanya karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kita perlu khusnudan sama orang. Kadang kita sering sombong melihat bencana misalnya di tsunami. Di Aceh, bencana di Jogja. Kadang dengan kesombongan kita, ya karena di Jogja banyak dosa sehingga ketimpa musibah. Hah, sehingga di, karena di Aceh banyak dosa sehingga tertimpa musibah. Jangan sampai kita mengatakan semacam itu. Kalau orang Aceh tertimpa musibah karena dosa-dosa mereka, maka ketahuilah di negeri kita, di kampung kita, di kota kita pun perlu untuk di, berapa layak untuk mendapatkan musibah karena di kampung kita juga ada dosa, ada kemaksiatan. Jadi jangan kita sombong memandang orang lain. Jadi paling tepat kalau kita mendapat mendengar musibah menimpa saudara kita kaum muslimin yang ada yang ada di negeri lain, kita berkhusnudzan karena Allah ingin mengangkat derajat mereka, karena Allah ingin memberikan pahala yang banyak nanti di akhirat. Tetapi kalau musibah menimpa kepada kita, katakan ini adalah karena dosa-dosaku. Ini adalah karena kesalahanku. Jangan sampai kita tidak sadar dengan kesalahan kita. Kita katakan ini karena kesalahanku. Bahkan ada orang sombong, pernah tidak mendengar orang di saat mendapatkan musibah berkata, dosa apa ya kok saya ketimpa musibah kayak begini? <laughs> kayak tidak punya dosa saja. Siapa anda berka berani berkata seperti itu? Dosa apa kok sampai aku ketimpa musibah semacam ini? Dosamu banyak, dosa kita banyak. Maka kalau ada musibah menimpa kepada kita, katakan karena Allah ingin menghapus dosa-dosaku sehingga akan segera sadar akan segala dosa, sehingga, sehingga segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diangkat musibah dan diampuni dosa-dosa kita semua. Inilah kesabaran dari uh, kesabaran yang perlu kita hadirkan di saat kita mendapatkan musibah dari dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.